Amen. berlaku besar warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga rezeki Karena mau pikir-pikir rezeki juga penting ya Pak. Mau berangkat haji nggak perlu rezeki. Mau nyenengin orang tua, berangkat haji, mau bangun rumah buat keluarga orang. Gimana caranya supaya rezeki kita tambah dan insya Allah barokah. Amin. susunan hadis Nabi mulai dari bawah syaratnya namanya isbahullah saya dapati ada satu kisah yang sangat istimewa istimewa what is على السوسة هذا السوسة Tiga juga jatuh enam kali gajinya ya. Sekali makan apa? Hamil. Akhirnya si orang bangsa ini mendapatkan kabar gembira lewat Nabi dipanggil. Sini hamba Allah. Sudah lama bangsa. Sudah lama Nabi. Allah mewakilkan kepada sebentar lagi kamu akan diberikan kekayaan

Wow dari Bangkai, dari Bangsai, dari Bangsai, Bangsai, kami dapat surat. Bangsai, susah dari Bangsai. dari nanti betul kami akan kayo kayo. Yuk, dari Katanya, tapi waktunya dari langsung kayo. Gimana? Sisa umur Kaya itu kaya. Uh, eh, jadi supir lagi ini. Paham nggak maksudnya? Misalnya umurnya 60 tahun lagi. 30 tahun kamu jadi orang kaya izinkan saya bertanya dulu sama istri saya. Kalau gimana-gimana istri di rumah, kalau miskin dulu siapa? Kalau kaya dulu baru miskin siapa? Tanya dulu sama istri. Akhirnya Nabi izinkan orang ini kembali, kemudian bertanya pada istri. Istrinya menjawab, apa jawabannya? Wahai diriku, apa kata bahasa panas. jalan-jalan ayo dulu apa bahasa dulu apa ayo dulu apa bahasa dulu jadi dia Mas ninguém cai Hatta bunun ismini Hayır, dinle. Dur, dur. melakukan kenapa apa disuruh apa miskin apa miskin Jadi hidupnya pada dulu. Ayo dulu. Gimana nanti kalau kita bersih, kita bangsa yau sudah sai da ini satu di bapak akhirnya kita tidak apa-apa akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi dirinya apa? sampai Disampaikan oleh kami dan orang yang dikasih Allah mudah untuk membuat kaya seseorang. Betul nggak? Mudah. Dia punya uang. Misalnya dia beli batu cincin, nih dia beli batu cincin. Dia taruh di tangannya. Mungkin belinya murah. Begitu orang melihat saya mau beli batu cincin dari Ya, padahal beda satu juta. Terus orang kan, saya mau beli satu juta. Oh, oh oh beda. Dibeli, dibeli cincinnya enam ratus juta. Besoknya beliau cincin enam ratus juta dan tidak dapat berapa cincin yang mau kemarin kan satu juta. Ya. Dia beli enam ratus juta berapa? Enam ratus cincin, per cincin dijual lima ratus juta aku. Ayo, dirimu kepada Allah. Jangan mencari jalur kekayaan lewat syaitan. Nah, mobil ini Oh. Ibu kata itu dia mengatakan, kamu siapa yang